Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak sekalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadiran di masjid ini Alhamdulillah Kita akan terus memantapkan Karena memang katanya salah satu Budaya masyarakat kita Adalah Masih senang berbicara Daripada mendengar sehingga tidak usah heran kalau bertengkar dua-duanya bicara. Aneh ya. Atau bahkan nonton sepak bola saja, selesai nonton sepak bola, not bicara lagi. Itu barusan tuh ditembak ke kanan, padahal dua-duanya nonton. <laughs> Harusnya diam saja ya. Tapi itulah keterampilan bicara kita begitu tinggi yang tampaknya akan jauh lebih maksimal jikalau didampingi dengan keterampilan mendengar. Bagaimana ini Pak Reza mengapa tertarik untuk membahas masalah dengar mendengar ini? Ya, terima kasih. Ya. Banyak sekali fadilah atau keutamaan-keutamaan orang mendengar baik dalam tinjauan secara Qur'aniyah maupun secara ilmiah dan alamiah secara Qur'ani, secara nasional juga secara alamiah. Di antaranya yang pertama adalah dengan kita banyak mendengar, kita banyak mendapatkan informasi. The more you listen, the more you earn, katanya. Semakin banyak kita mendengar, semakin banyak yang kita dapat. Dan memang secara fitrahnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan dua telinga, dua mata, dan satu mulut. Kemudian yang kedua secara psikologis orang itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Jadi kalau kita dalam posisi berbicara sebenarnya tidak disukai oleh yang kita ajak bicara. Dalam kondisi seperti sekarang ini misalnya sebenarnya posisi saya posisi yang tidak disukai sebenarnya. Karena lebih senang jamaah itu ngomong saya mendengarkan. Cuma karena ini adalah amanah, jadi ya, saya sampaikan. Itu secara psikologis. Kemudian yang kedua, secara Quraniyah yang luar biasa. Di dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Muluk. Walladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal Dalam proses penciptaan manusia, pertama kali indra yang mendengar itulah indra yang paling efektif Informasi pertama kali masuk itu lewat telinga. Apa yang disebut dengan the golden years? Masa lima tahun yang terpenting untuk pendidikan anak itu adalah usia lima tahun, yaitu sejak lahir sampai dengan usia lima tahun. Pelajaran apa yang paling bagus adalah pelajaran memperdengarkan sesuatu. Tentu saja memperdengarkan Al-Quran itu jauh lebih baik. Ibarat sebuah disket A, itu harus diformat. Dan berdasarkan penelitian dari para ahli, ternyata format disket yang ada di otak kita ini yang paling efektif adalah melalui membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi jangan heran kalau ulama-ulama dahulu, mereka sejak usia 12 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kita sudah 30 tahun, boro-boro 30 juz, juz 30 aja nggak kelar-kelar. <laughs> nggak selesai-selesai gitu. Itu pun juga pakai salah kadang-kadang. Baca Al-Kafirun untuk ketemu lakum dinukum waliyadi susahnya minta ampun. Kemudian baik, baik. ya itu kira-kira begitulah. Ya, yang dihabiskan materi nanti ini rahasia. <laughs> Aduh, ini Pak Abdul Rahman Yuri, Adeda ini diamanati sebagai pimpinan di MK Corporation dan Presiden MK Corp Bagaimana hubungan mendengar dengan kegiatan usaha ini? Apakah ada kaitannya keterampilan mendengar dengan kinerja perusahaan? Ya Alhamdulillah Ini berkaitan juga ada cerita Sebelum menyambung Ini mohon maaf Pengalaman pribadi Sekitar tahun 91an dulu Saat itu saya sudah menikah kebetulan istri saya tiga putranya <laughs> ini gejala kalau sudah begini gejala pendengaran ya jadi dari istri itu saat melahirkan anak pertama saat masih dalam kandungan ada yang saya ada yang memberikan informasi akan ah, uh, senang sekali untuk diusap-usap perut istri itu dan saat itu disampaikan salawat salawat kemudian sudah lahir pada usia sekitar 2 tahun saat anak bisa main mobil-mobilan itu ternyata saya kagetnya luar biasa Mas Rizya ternyata bisa hafal kalimat salawat tersebut dan kami tercengang melihat oh ternyata seperti begini bahwa terbukti bahwa pendengaran saat itu sudah bisa dalam kategori sempurna saat dalam per, dalam perut itu. Itu luar biasa dan kami benar-benar kaget satu sisi sisi lain ya alhamdulillah karunia Allah ada yang memberikan informasi seperti itu sehingga masa lebih nyaman lagi. Alhamdulillah. Dan berkaitan dengan mendengar juga ah, ini tidak sedikit karyawan yang menjadi marah, menjadi benci, menjadi gelisah, menjadi tidak tenang, menjadi malas, kemudian menjadi demotivasi. Ternyata gara-garanya sederhana, gara-garanya karena tidak didengar oleh pimpinannya. Itu berakibat seperti itu, padahal sangat simpel. Karena tidak didengar, dia berbicara merasa tidak dihargai jadinya. Ini faktor yang sederhana yang berakibat fatal berkaitan dengan seni mendengar ini. Berarti luar biasa pentingnya bagi para orang tua, para pemimpin Selain keterampilan berbicara adalah keterampilan mendengarkan Karena ada mendengar, ada mendengarkan Ini ada rata-rata ini mendengar semua Tapi yang mendengarkan tergantung posisi ya kalau bahunya begini ke depan lalu kepalanya ditekuk, lalu mulutnya menganga. Lalu hmm, ke depan nah itu namanya mendengarkan suara kantuk. Baik. Silakan dilanjutkan Bang ini sampai sejauh mana nilai tambah yang akan diperoleh kalau kita memiliki keterampilan mendengarkan. Ya, di dalam Quran surat 3918 Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitonir rajim." Alladzina alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Saya sering ditanya, sebenarnya yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan seminar atau kegiatan pelatihan itu apa? Itu ada dua ada perubahan yang bersifat jangka pendek, ada perubahan yang bersifat jangka panjang. Pada umumnya, yang sering didapatkan adalah perubahan jangka pendek. Artinya, perubahannya hanya terjadi pada saat acara itu berlangsung atau paling paling lama itu satu minggu, dua minggu setelah itu kumat lagi. Nah, yang kita inginkan adalah perubahan jangka panjang. Apa perubahan jangka panjang yang kita raih? Yaitu hidayah. Dan hidayah bagaimana cara mengaksesnya? Allah ajarkan kepada kita salah satu cara untuk mengakses hidayah adalah alladzina qaula wa yattabi'una yaitu orang yang mendengarkan ternyata mendengarkan ini adalah pintu gerbang untuk mendapatkan sebuah hidayah tapi seperti yang bilang tadi tidak hanya sekedar mendengarkan tetapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh Kalimatnya dalam bahasa Arab bukan isma'u tapi istami'u. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Wayatabi'una ahsana. Sambil mendengarkan juga kritis. Tidak semua informasi yang disampaikan oleh orang yang berbicara itu masuk ke dalam pikiran kita. Diambillah yang terbaik saja. Kemudian yang kedua saya mau tambahkan tadi yang disampaikan oleh adik yaitu pengalaman dari seorang katanya orang terkaya di dunia Menurut majalah Forbes, kekayaan itu 487 triliun. Tahun 2005 nomor satu di dunia. 5 3 tahun berturut-turut dia sebagai orang terkaya. Nah, yang menarik pada waktu dia memberikan sebuah pelatihan, dia merasa kecewa tujuh pakar internetnya keluar dari perusahaan dia dan yang lebih menyakitkan lagi masuk ke perusahaan yang levelnya tingkatannya di bawah perusahaan dia. Padahal perusahaan dia adalah perusahaan yang paling terkenal memberikan gaji, memberikan kompensasi, memberikan bahkan saham. Nah, salah satu dari tujuh pakar internet itu diwawancarai oleh wartawan. Kenapa Anda keluar dari perusahaan yang besar menuju ke perusahaan yang lebih kecil? Yang gajinya belum tentu sebesar yang Anda peroleh sebelumnya. Kemudian dia menjawab, karena pimpinan saya tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami. Hmm, begitu. Bill Gates. <laughs> Tuh, coba. Hadirin sekalian, mengapa istri jaminem? Tahu jaminem? Itulah. Hmm, gitulah. Mungkin karena suaminya tidak mau mendengarkan suara istri. Terutama waktu istri lagi tidur, ya. Oh. <laughs> Aduh ini variasi saja supaya variasi input. Jadi begitu ya <laughs> Pak Bisa pindah itu gara-gara tidak mau Didengarkan Coba kalau sekarang kita semuanya Tidak mau mendengarkan guru Mau apa isinya otak kita ya Luar biasa ah, Terus terus terus silakan Iya yeah. Jadi disebutkan juga tadi ditutup ayatnya dengan wa ulaika ulul um ulul albab. Ternyata salah satu ciri orang yang ulul albab itu adalah mendengarkan. Dan kita tahu mendengarkan itu bagian daripada ulul albab. Kemudian dijelaskan di dalam ayat lain alladzi Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mendengar yang baik menurut Al-Quran itu harus dengan dua unsur Yang pertama sambil bersikir juga sambil berfikir Tidak bisa hanya mendengarkan pasang telinga Kalau istilah kita pengajian itu jangan jiping Kalau Betawi bilang Ya kebetulan saya lahir di Betawi walaupun saya orang Jawa Jawa itu katanya jaga wibawa Kalau Betawi itu belaga tapi wibawa Nah, kalau Sunda suka daun-daunan. Nah, <laughs> kalau buat perempuan suka dandan gitu. Iya makanya kalau yang masih bujangan lebih baik menikah dengan gadis Sunda hemat irit praktis lepas di kebun hidup nah. yang penting adalah lapak mas sambel katanya nah, gitu. kita jadi dengar ya? tes ternyata berhasil ya senyum semua tapi di belakang aduh kesal saya mau para Indra katanya jadi kembali lagi kalau kita ingin menjadi orang ulul albab itu berzikir dan berfikir. Itulah mendengarkan yang terbaik. Bukan jiping tapi jimal. Ngaji untuk diamalkan. Bukan jiping lagi, bukan ngaji kuping tapi ngaji untuk diamalkan insyaallah. Baik, keuntungan kita sudah lihat untuk kepentingan pribadi dan kepentingan justru ke kebersamaan juga terbukti nih. Ada dah ada lagi yang menambahkan katanya iya. orang itu akan tergerak harus tahu keuntungan. Kita harus tahu nih keuntungan menjadi ahli mendengarkan. Silakan. Ya sebagaimana tadi di awal disampaikan Allah ini luar biasa Tidak semata Allah takdirkan Ada dua telinga dan satu mulut Sehingga bisa sangat sangat maksimal kita menggunakannya dan pernah juga berkaitan yang disampaikan tadi <clears throat> tentang kritis ini ah, pernah datang ke pesantren ini dari Bandung International School dari mana-mana datang dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, dari Jepang itu kumpul itu rata-rata kelas 6, kelas 5, 6 dan kelas 1 SMP datang dan minta informasi tentang pesantren Darut <clears throat> pada saat dijelaskan tentang pesantren mulai dari awal dan yang sangat menarik baru juga selesai kami menjelaskan pada saat ditanya ini question mereka yang ternyata yang ngacung itu 90% anak-anak tersebut ngacungkan tangan dan tidak saat itu saja ngacungkan tangan tapi dia berhamburan ke depan untuk bisa memegang mic siapa yang lebih dahulu untuk bisa bertanya dan yang menjadi kaget kami yang pemandunya kok seperti begini anak-anak sudah dibuat kritis dari sejak itu sejak usia dini ini menjadi bahan pertanyaan sehingga saat itu apa yang terpikir mereka anak-anak tersebut nah ini yang menarik sekali ah, pola-pola bagaimana mereka bisa sebenarnya akan jauh lebih baik saat kecil saat usia Gaza ada di sini ini satu sih <laughs> anak-anak itu dibuat bagaimana mereka untuk berpikir kritis ini menghasilkan dampak yang sangat besar oh, itu antaranya. mendengar untuk kritis Indonesia mau udah terkenal kritis betul tidak belum banyak kita tahu juga kita mau udah kritik saja terus katanya <laughs> begitu tidak sedikit tuh yang belum baca RUU APP ujuk-ujuk marah ya Padahal itu RU yang dulu bukan yang mau diresmikan. <laughs> ya, begitulah. Tapi di kelas juga kita kalau ditanya rada rada jarang ngacung ini. Ya itu justru itu ah. ah. saat yang sama saya juga seorang dosen pada saat saya melihat bagaimana perilaku pendengarnya memang beragam sekali. Ya salah satunya kan kecenderungan fisik kalau ada orang yang kurang mendengar matanya tidak melihat ke kita kemudian dia agak jaraknya menjauh ya <laughs> kemudian ada aktivitas lain apakah SMS, telepon dan itu hal-hal yang sederhana kelihatannya sederhana namun dampaknya dampak bagi si pendengar pembicara maupun pendengar akan mengakibatkan yang kurang bagus jadi aktivitas lain ketika seseorang berbicara dan kita dalam posisi punya aktivitas tersendiri Selain memiliki daya pendengaran yang tidak maksimal Juga akan menimbulkan kekurang nyamanan Wah begitulah ya Lalu apa nih E, bisa terlihat tidak Pak Reza dari cara duduk, cara menganga atau apa <laughs> yang men menunjukkan seseorang dalam posisi optimum mendengarkan? Iya. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa mendengar itu identik dengan mendengarkan suara. Tapi sebenarnya dalam proses tidak memasang kuping dalam artian mendengar suara pun orang itu sudah melakukan proses pendengaran secara tidak langsung dan bisa dibuktikan proses pendengaran ini menjadi uh, efektif atau tidak apakah dia melakukan inisiatif atau tidak jadi ini ada dua pengalaman menarik yang pertama tahun 97 saya mendapat kesempatan untuk eh, pergi ke Zurich, ke Switzerland. Waktu itu saya ada gala dinner dengan beberapa teman-teman dari seluruh dunia. Kita ada gala dinner. Itulah pertama kali saya eh, melaksanakan gala, dinner, ya, mengikuti sebuah gala dinner dengan sistem menu kayak Perancis ya. Jadi ada tujuh tahap, masuk salat dulu, kemudian apa apa. Nah tiba-tiba ada eh, gelas ya disediakan itu warnanya putih tapi kayak semacam berbusa gitu ya. Saya tanya nih apa? Oh ini namanya white wine gitu. Jadi arah putih karena kita tidak minum itu ya jadi begitu orangnya pada meleng saya lem, saya buang ke pot gitu kan saya buang kosong kan saya tenang eh dituang lagi ah. dituang lagi padahal saya nggak minta dituang <laughs> dituang lagi gitu kan malah diganti yang merah namanya red wine anggur merah gitu saya buang lagi diisi lagi nah teman saya itu memperhatikan Res, kalau kamu tidak mau dituang lagi bukan begitu caranya. Ya malum kita dari kampung. <laughs> Baru pertama kali gala dinner kan. Jadi bagaimana? Tebalikin tuh gelas katanya. Begitu ditebalikin, terus dia nggak datang lagi. Jadi si waiternya ini melihat fakta. Pokoknya artinya saya nggak usah datang lagi. Tidak perlu ditebalikin lagi gelas terus diisi tidak. Tapi mereka sudah mengerti. Tapi pernah satu ketika kita makan di salah satu restoran di hotel di Indonesia, yang usah sebut hotelnya. Kebetulan lagi apa lagi pengen makan lebih gitu ya. Terus kita angkat tangan, maksudnya nasinya minta ditambah. Udah sampai angkat tangan nggak ngelihat juga, sampai saya berdiri nggak ngelihat juga. Akhirnya saya deketin, mas mas tambah nasinya. Oh iya iya, iya itu. Jadi mesti di apa ya mesti ditekan dulu, mesti dikasih tahu dulu, baru dia bisa nangkep. Itu yang pertama. Pengalaman yang kedua, dulu saya pernah juga jadi salesman door to door, dari pintu ke pintu. 7 tahun saya menjadi salesman door to door. Salah satu produknya adalah menjual produk buku. Nah, pernah satu ketika transaksi itu terjadi bukan karena saya menjelaskan produk. Jadi cuma duduk, bahkan saya belum menerangkan maksud kedatangan saya di rumah itu. Yang terjadi si konsumen ini menjelak apa ya cerita, curhat. Hampir satu jam saya mendengarkan curhatnya. Setelah itu baru dia tanya, Pak Rena kesini mau ngapain? Nah, baru tanya. Iya kesini mau <laughs> tawarkan suatu produk gitu. Karena berhubung dia sudah ngomong, ya saya dengarkan saja. Akhirnya saya tidak perlu banyak menjelaskan produk, dia cuma nanya yang dibawa apa, berapa harganya, saya beli hari ini juga. Coba itu. Jadi ternyata harga yang paling efektif, bayaran yang paling efektif kita adalah mendengarkan. Bahkan justru ada konsultan yang kerjaannya cuma mendengarkan saja, dibayar Pak. Dengan mendengarkan saja keluhan orang itu sudah dibayar. Senang didengarkan. Karena orang lain jarang mendengarkan dia. Gitu. Jadi hmm. ada yang menarik berkaitan itu kita nggak usah semuanya dikeluarin sekarang ya jangan ada. Hmm. eh tapi saya tidak melarang ya harusnya iya. dikeluarkan dikeluarkan <laughs> saat yang sama sekarang Bang Reza di di pasar di kendaraan di pendengar saat ini alhamdulillah dan kalaupun melihat telinga maaf telinga itu bentuknya seperti begini tidak semata bentuk seperti begini itu seperti setengah bagian daripada hati. Dan kalau oh. digabungkan dua telinga itu jadi sebentuknya bentuk hati. Oh. Eh, jadi ya, langsung pada hmm. terlihat telinga kita sekitarnya di sini. <laughs> ya, jadi jadi lihat telinga. Jadi ada kalanya orang yang tidak mampu mendengar secara fisik dia akan segera lari ke toko cari untuk apa namanya alat bantu dengar tuh hearing aid itu dan itu akan selesai urusan di sana. Namun bagi orang yang tidak mau mendengar, dia akan lari kemanapun tidak akan mendapatkan obatnya kecuali dia harus benar hati. Karena kecenderungan kalau orang sudah benci, maka oh ya seakan-akan dia dengar begini, tetapi hatinya menolak terus. Nah itu artinya manajemen kolbu dengan manajemen pendengaran ada kaitan Maksudnya kalau sudah menganggap remeh seseorang Telinga kita itu jadi eh, maaf ya tai kupingnya membesar Sehingga tidak terdengar Tetapi kalau sudah jatuh cinta Waduh Sensitif tut Oh Suara angin sepoi-sepoi <laughs> Aduh maaf ini Nah saudaraku sekalian Insya Allah diharapkan pertemuan nanti Sayangnya memang belum terbuka untuk umum nih ya Harusnya nanti eh, kursusnya terbuka dong Banyak yang gak kuat beli ini Beli tiket Tapi ini yang dilatih untuk calon-calon trainernya Sehingga nanti di mana mana bisa diceritakan Dan tidak ada salahnya nanti di med-med seminggu sekali lewat ini jadi para pendengar karena para pendengar ini sudah namanya juga pendengar ya mereka mendengarkan semua nih coba mau bicara susah namun para pendengar ini juga belum tentu efektif satu jam mendengar acara ini ada yang berubah drastis, ada yang berubah setengah-setengah, ada yang tidak berubah sama sekali. Boleh jadi permainan suasana hati, posisi pikiran, posisi perasaan, posisi perhatian ini menentukan.